Coba dibuka Al-Qur'annya. Quran surat Ali Imran 178. Tadarus dulu seayat. Ali Imran 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا harus berani kalau baca Quran teh jangan lipsing, ay karaoke wani pula lipsing baca maca Al-Quran mah Siga lauk wala yahsabannalladzina sok sakitu heula kafaru أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب محين Sadaqallahul Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. mereka hanyalah Sungguhnya kami beri tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosanya. Liazdadu isman. Bagi mereka nanti secara dadakan diberi ajab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firmannya. Menantang sekali tema kita sore hari ini. Istizrod. Pernah mendengar kata ini sebelumnya? Sering tapi naon artinya? Hamdan wa syukrolillah, puji syukur milik Allah yang kembali mengatur, mengukur, dan memberi umur kepada kita, maka manfaatkan sisa kuota bernama usia, umur untuk lebih bertafakur, berfikir, faina tadhabun, mau kemana nih? Tadabur membaca ayat-ayat yang tersurat tentang istijrod kalau sore ini. Kalau setelah dapat dua frekuensi dari tafakur dan tadabur, dari berpikir dan membaca, tugas kita adalah tasyakur, bersikap profesional, biar termasuk orang yang profesional di dalam membawa kehidupannya. Hamdan wa syukrolillah, segala fakta, segala data, dan kenyataan, semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya, sepakati itu. Semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Maka lain in syakartum dan aku Kalau engkau bersyukur aku tambahkan. Udkuruni adkurkum. Ingatlah aku, aku ingat kamu. Intan surah yang surkum. Tolonglah jadi bagian dari agamaku. Islam nggak perlu kita, kita yang perlu Islam. Dakwah nggak perlu kita, kita yang perlu dakwah. Karena Islam udah kuat. Ya Allah la yu'la alaih Allah tidak bisa berdusta. Udkuruni adkurku. Kau ingat aku, aku ingat kamu. Washkuruli bersyukurlah kepadaku wala takfurun jangan kau kufur. La in syakartum laji dan aku. Kau syukur ingin tambahan nikmat dalam hidup syukur. Wala in kafartum kau kufur mengingkari sekecil apapun nikmatnya. Inna ada bila sadir tidak ternikmati karena walaupun berupa nikmat itu azab sebetulnya menjadi riweh ngurus nueta. jadi repot mengurus urusan yang Allah bebankan kepadanya walaupun terlihat baik walain kafartum inna ada bila syadid intan yang surkum kau tolong agamaku aku tolong kamu seperti iya karena budu kau beribadah kepadaku wa iya karena ta'in rumus-rumus baku sebetulnya mah baku tapi jadi kaku mengamalkan nama Angger we, kita lebih cenderung ke ikhtiar kita. Kalau tidak bekerja, kita nggak sukses, nggak makan, munding gitu garawe lalintuh we. Ayam munding, kerbau, frustasi satu ketika ada goda-gor sirah. Kunaon munding frustasi ditolak cinta. Frustasi nggak dapat rezeki, santai we. Pesan apa ini? Allah mengajarkan banyak hal kepada kita untuk lebih arif, bijaksana. Semua sudah diatur, semua sudah diukur. Termasuk jatah umur bersyukur. Pokok dari manusia diciptakan itu ibadah. Maka bersaksi berdasarkan ilmu tiada ilah kecuali Allah. Syadu la ilah yang mengatur rezeki, memberi jodoh, mengatur kebahagiaan, menguji dengan kesedihan dan kekurangan. Semua sudah ada di Al-Quran itu. Maka Quran mah absolut, tidak bisa tergantikan dan tidak ada yang bisa merubah. Ada nggak perubahan di Al-Quran sehuruf saja karena huruf alif kesel pindah ah. Jadi tinggal lamim, tadi na alif lamim, alifnya kemana? Keselun tadi, nggak nggak berubah posisi. Yang dibaca sama anak kecil juga gitu, dibaca ku presiden gitu. Ayat tersiratnya apa? Quran itu seperti cengik. Dibaca ku budak, ada dibaca aku pejabat lada ada cengek yang mau dimakan pejabat tiba-tiba jadi manis rasanya malu ah pejabat nggak absolutitas jadi absolut nah orangnya kudu absolut dalam membawa keimanan cuman kalau iman lagi turun ilmu kurang suka ada jealousy jealousy gitulah beberapa pengajian yang saya datangi ada muncul pertanyaan termasuk semalam Ustad, saya mencoba hijrah dan istiqomah dalam hijrah kenapa yang sudah ada pun Allah ambil katanya Semenjak saya hijrah, istri saya minta cerai karena tugas saya ganti nu tadina maca project sekarang maca Quran. Padahal Quran ge project sebetulnya mah. Ini terjadi zaman Rasul ada seorang istri curhat, "Ya Rasulullah, kesal abdi ku salaki abdi. Saya kesal sama suami saya. Kenapa? Suami saya tuh bacanya teh Quran, Eh, beruntung Mestinya beruntung, bersyukur dapat suami yang selantiasa rajin membaca Quran. Keuntungannya nanti di alam kubur, keuntungannya nanti di surga. Ayo orang makan atau mensalaki sibuk, salaki ribuh. Sukses itu bukan di sibuk dan di ribuh. Sadepi tipe kalanya orang stres, duit loba apa nggak butuh uh, Kabeh nu dipakena all endorse, liur teu. Nya merek jajaka heron kasiro. Ini harus kita pelajari Te pernah buka kebun kopi minum kopi teren lebih keambilin ya Te pernah punya sawah makan nggak pernah henti masih curiga ke Allah bab rezeki, maka akan kikis jealousy kita kecemburuan kita dengan cara pandang yang salah terhadap kehidupan ini karena ada di surat Al-Fajr itu dua ayat tuh Ida mabtalahu rabbuhu wa na'amahu faqaddara alaihi rizqahu wa yakulu rabbi akraman ketika Allah mencukupkan rizkinya sehingga merasa nikmat lalu dia kampanye proklamasi tingali orang Kerdimu yakin ku Allah duit loba apa butuh, eueuh hirupna jadi gede hulu mata helm ge seret hati-hati timbul pertanyaan di pengajian Ustad saya teh tahajud duha tapi nih hese kieu ya teh jodoh hese lain banget itu payu jomblo weno kuat eh sabar semua akan cie pada waktunya tapi babaturan saya tara sholat rajin maksiat mobilnya BMW beca Wawan mobilnya dua pintu wah Grand Max kebayang perak jelas gitu hei luruskan tauhidmu ibadah bukan untuk rizki tapi kalau kita bisa beribadah itulah riz. Orang mah daik tahajud karena cinta setengah mati dilawan ku cinta sepertiga malam lumayan. Tapi mau menang targetnya kita tahajud nanti ngeren. Aslina teteh. Kan ada kasus ini. Awas istijrod ini. Nanti saya artikan istijrodnya biar tidak lupa membawa makna di akhir saja. Saya ngedasarinya aja yang sulit ini. Ada ibu-ibu anaknya kerja kelompok tuh pergi asar biasanya setengah lima udah di rumah lagi ini lewat maghrib belum datang handphonenya mati jam sembilan lewat di diteleponan babaturana oh eh, eh, benu apa lun tadi bilangnya mau kerja kelompok lewat jam sepuluh sudah mengeluh resah ya kumaya budak bu kalah laporan ke polisi orang ke Allah weh lah wararudu weh sholat malam jam sepuluh kiam boleh dia taraweh geng ngesisa, isa sholat nanti dalam posisi rumah meja makan sajadah segitu na ruangan nanti sholat bari cerik ya Allah anakku ya Allah kau tahu di mana kerja kelompoknya pasti tahu lah <laughs> hampir sebelas rokaat eta suku budak pas di sujud terakhir sholat kersujud kena kanutangan orang tuanya dek jawaban doa di tempat eta ternyata budak teh nggak kerja kelompok teh gogoleran main game sare di kolong meja pertanyaannya adalah lamun apa budak tahu ada anak di kolong meja ada nggak sholat tahajud sampai sajadah basah dengan air mata gitu jelema mah ya Allah kau tahu dia ya Allah jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku. Kalau memang dia bukan jodohku, please ya Allah, jangan jodohkan aku dengan siapapun kecuali dengan dia. Ya Allah, ngerti tuh sih? Maksa ya doa yang mengancam. Tapi kan Allah punya hak prerogatif termasuk masalah istijrod menguji siapapun hambanya. Kan saya lagi berharap teh kasih etawe ngadoa ya Allah. Meni pedit ih hayang si eta ya Allah hafal tuh lain lain jodoh mana cek Allah teh tapi ya kita tidak bisa melawan takdir sudah ikhtiar sudah nes nah, doa deh tong pedit minta ya Allah benar dia bukan jodohku aslina ya teh hmm nggak apa-apa bunta setik temennya juga cute ya Allah minta babaturana weh makaru wa makarallah Allah punya rencana dan kita pun punya rencana. Tapi sebaik-baik rencana, rencana siapa? Allahu khairul makirin. Jangan mendikte rencana Allah. Hanya doa yang berubah takdir. Kita suka jelesi, Ustaz ini ahli maksiat tapi digampangkan. Tadi diingatkan oleh surat Ali Imran 178. Jangan terjebak walayah sabana alladzina kafaru di ayat yang lain la yaghurannaka taqallibal ladzina kafaru fil bilad jangan terjebak dengan kasuliwernya, warawirinya orang-orang kafir di muka bumi gara raya sararengit, mobilnya ceper, metik, dua pintu. Hah. Kurang sok jelas. Nanti berburuk sangka kepada Allah. Dah gampang atuh hayang benghar mah. Surah Al-An'am 44 yang jadi tema kita istijrod. Falamma nasu madzukiru barang siapa maka tatkala mereka melupakan Allah sedikit berdikir Nabi aja masih berikhtiar A ini ala dikrika Nabi teteh yang dekat dengan Allah ya Allah bantulah aku isti'anah memohon pertolongan hanya doa yang berubah takdir Allah ma'a ini ala dikrika ya Allah bantulah aku dalam hal ala dikrika mengingatmu. Ini pelajaran yang tidak sederhana. Sekelas Nabi saja lakukan kana lakum Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat redaksi doanya. Allahumma ya Allah ini ala dikrika bantulah aku. Ai Patarno mah wajar minta bantuan kayaknya. Bantu ya, bantu ya. Pok pok pok disulap jadi apa? Itu untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat Nabi bisa bentar, masih bisa bantuan ke Allah. Ah, ini ala dikrika ya Allah bantulah aku untuk senantiasa always on ingat kepadamu. Pertanyaannya, bising urang pelakunya. Khawatir kita pelakunya banyak ingat banyak lupa ke Allah. Halo. Jawab dari Jumaahan. Banyak ingat banyak lupa ke Allah dalam hari ini saja. Tapi faktanya banyak nikmat, banyak tidak nikmat. Banyak kenyang, banyak lapar. Banyak sehat, banyak sembuh. Istijrod adalah segala sesuatu dari Allah, fasilitas dari Allah dimanfaatkan tapi bukan di jalan Allah. Hati-hati kita pelaku. Pertanyaannya kembali, banyak ingat, banyak lupa. Falam su kebanyakan manusia melupakan mazukirubihi ingat kepadanya, ingat dengannya, rezeki ti Allah banyak orang kaya dari telur sampai dia jadi pengusaha telur masuk majalah swa majalah pengusaha tentang kesuksesan dia mengurus telurnya telur ayam lain telurnya telur manehna tapi lupa kepada yang memberi telur menciptakan telur banyak orang pengusaha air isi ulang tapi di penta jakat nambung hati-hati tapi lancar usaha. Banyak yang kaya dari padi tapi lupa kepada yang menciptakan padi. Balam manasu. Maka tatkala mereka melupakan melukiru aturan-aturan, peringatan-peringatan. Apa yang Allah akan berikan? Fatahna, Allah bukakan. Kalimat fatahna ada di surat Al-Araf tapi beda kolerasi. Kalau itu mah kaitannya dengan imtak, iman, takwa. Kalau negara kita pengen subur makmur gemah ripaloh jenawi kembali bagus ini gerakan hijrah memakmurkan masjid Bandung lautan kajian itu keren gak harus berpikir dunia di Mekah apa yang tidak ada kaselong-selong ayah tong sompra mundur umroh saya habis umroh Jumatan di Madinah Tengah hayalnya Ustaz Depi mah pikiran nanti kemana we terdi bahagia Ka'bah ge sempat mikiran Japati gitu ia japati unggul antas nama modal kecerot di ijabah tapi saya da jadi dapat ilmu tauhid semua sudah Allah ukur semua sudah Allah atur di Indonesia ke Mekah kadonek podolan japati berapa kecepatan gaya gravitasi bumi betapa berapa sudut siku hidung saya ninggang didinya itu sama Ustadz Imam Nuryanto, Kunawan Ustadz podolan japati tadi wala pusuk wala rofas wala jida ulah sok ngomong nak ustad cek ustad imam teh tapi alhamdulillah ustad ana bersyukur nah untung temuning hiberna mun muning pinuh ketika saya ke Madinah Jumatan kan kalau Jumatan di Bandung ngopi bala-bala kopi hidungnya geus Madinah teh duh pantesna mun di Indonesia ya ngabala-bala aslina tadi di hotel Mufentik ayah sanyiru mangga mamam apakah ini istijrod cuna disungkun ya dahar kabe entong jawaban doa itu jadi Allah menjelaskan masalah istijrod ada orang yang sedikit ingat ke Allah tidak mengindahkan aturan Allah tapi disungkun dilancarkan urusan kuduna ditewak untuk Padahal menistakan agama, menghina ulama, dilepaskan, antepkan, antep. Apa kasus Fir'aun? Anna rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu. Kek, tinggal hitung-tungna. Payahna kunaon. Titah ngojai itu bisaun. Poho mawaban. Jadi kekelebukan. Jadi mawat nanti warang teinginum. Hese terap, cai laut diuyup. Disangka pop ice. Antep, antep pek rek ngomong naon dia pek istijrot fatahna Allah bukakan alaihim abwaba apapun pintunya bagi dia kulla syai'in untuk urusan apapun wah duit weteh beteng sebe imah page pamajikan rene buuk bahasa hehei dadah antepkan antep Tolong di komen. Karena Nabi pernah bersabda tentang istidrat ini. ad dunia usizdul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Nikmatnya nggak abadi. Kalau makan sebatas tenggorokan saja. Wajannatul kafirin. Tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Maka Al-Imran 178 tadi mengatakan jangan terjebak, jangan cemburu kepada fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Itu hanya hak guna pakai saja, bukan hak milik mutlak. Sebagai wujud Rahman Rahim Allah yang maha pengasih dan penyayang. Semua dikasih, tapi di, semua disayang. Dah yang benghar mah kudu sholat atuh. Maka ayat ini menunjukkan pengen kaya. Ini ayatnya nih. Palamana kiru. Sudah, lupakan Allah. Halalkan segala cara. Ciptakan riba sok, mangga, mamam. Patahna nanti Allah buka. Setelah ngarentenkeun alhamdulillah saat Ferrari ke opat. ya epek. ya hatta ida parihu bima utu. Sampai satu ketika belum ternikmati lalu Allah cabut, Allah datangkan wala in kafartum karena kekuburan mereka ina anda bila sadid. Tidak ternikmati. Seperti layaknya kita tipe perekat, sekuat mungkin ingin mencekam laut yang banyak dengan air, ingin mendapatkan air itu sebanyak-banyaknya dengan kapasitas tangan seukuran ini. Pun tidak tergenggam semua. Iya masihnya saloba. Dibuka teh ukur lengan Kalau harta tidak dikeluarkan di jalan Allah mereja ku panyakit, ku bangsat, karampokan, kahuruan, maka keluarkan di jalan Allah. Nah, Al-bakhilu adubullah. Orang bahil itu istijrod. Allah seperti tumpuk hartanya, betul banyak hitungannya. jama'ah malau wa'ad dada. Al-hakumut takasur. Ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung. Bangga dengan jumlah, euphoria dengan banyak. Hmm, hati-hati. Satu ketika, bagtatam bima utu, ida farihu bima utu, ihda nahum bagtatan faidahum mublisun frustasi karena ku Allah dicokot langsung sehingga Fir'aun dilelep-lelep bawa apa Fir'aun pulangnya korun korun tuh wafatnya ditarik ngawur-ngawur kesik kanu sirahna saking menyesal karena istijrod kan kermiskinah mah datang ke Rasul eh salabah kamu teh jarang kelihatan Sholat berjamaah, masbuk, weka ciri nanti Rasul, maaf, bukan tidak ingin menjadi penjuang sab depan, sarung nangan hiji, steng-steng sama istri. Jadi istri dulu, istri beres, salari pakai sarung gitu. Oh gitu, ya udah sing sabar cek Rasul Rasul kesal cek Nabi teh yang menang pahala berjamaah atum ni doakan lah. Dan Rasul mah diijabah kuat mawakna, mawana. Insyaallah Rasulullah ini orang miskin. Orang miskin itu kaya, kaya dengan cita-cita baik. Mun saya boga duit miliar poe ieu nyarian tiket umroh orang isukan orang ini ngabring lempang. Ka jalan suci tongkat tanah suci, mules bitis. Sebenarnya orang miskin itu kaya, kaya dengan niat baik, cita-cita baik. Tapi kalau sudah Allah uji dengan ijabah doanya, kemana dia? Salabah ngelobi ke Rasul. Rasul bijak, tidak hanya memberikan cerita, tapi ceriti tidak hanya memberi solusi tapi beraksi tah dibekelan domba dua domba bikang terserah rek dihamilan nama kusalah penting berkembang biak nuhun ya rasul dibawa domba teh artinya kasih modal hiji dua masih sholat berjamaah pertama tepat waktu ngesloba jarang tidak hadir jarang tidak ikut kajian jarang jumatan karena kesibukannya. Jamaah malah wa adada yang semakin bertambah, bertumbuh. Yang bikin Rasul sakit hati ketika Sa'labah ditagih jakatnya dari hasil ternaknya, diusir penagih jakatnya. Tadi tuh helaweh ke sesana ke orang. Sudah beres semua, Sa'labah memberikan kambing terkecil segede anjing, Rasul nyeriin hati. Tong ditagih deh. Artinya sudah dilaknat. Kalau Rasul bicara Allah melaknat diboikot tuh ditanya aku sahabat ini diboikot sampai begang awaknya loba harta tapi uh, nuawu, kama kola plus lagu ihi bagaimana kus plus bersabda di dalam lagunya apa gunanya kaya raya tiada teman kan gitunya dan tiada kawan sendirian tiada lagi kasih sayang jadi autis oh batur salah mengalaminya geus tong diwauhan antepkeun antep cina mun Ustaz Epi Nabi nama cina wareg cina bunghak antep antep ke Rasul mah gitu biarkan sampai wafatnya itu ngawur-ngawur ke kesik saking menyesal dan nurut ka Rasul eh, keur miskin sumanget geus kaya hmm falamma nasuma dzukiru bihi fatahna dibuka sebentar ternaknya banyak abwaba alaihim abwaba kulla syai'in bisnisnya dilancarkan seperti nggak ada masalah Robi akraman Allah sedang memuliakanku kita jangan berpikir kalau dikurangi rezeki tidak dilancarkan pekerjaan lalu berkesimpulan Robi ahanan Allah sedang menghinakanku oi pada orang tahajud sedekah baca Quran tapi seret wae hati-hati kita pahami di kajian ini nah mereka berputus asa surat Al-An'am ayat 4 Ya. Apa itu istijrod Ustaz? Lihat hadis riwayat Ahmad. Ya. Ada kalimat idza Allah bila kamu melihat Allah taala yu'til abda memberi pada seorang hamba minat dunia dari perkara dunia ma yuhibbu yang dia cintai wa huwa muqim ala maasi dia diam dalam kemaksiatan gawena gudem gudem dugem ulin ya maksiatlah kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hamba urusan dunia dilancarkan pada hamba itu ada dalam kemaksiatan maka fa inna madzalika minhum istizrad catat itu adalah istizrad Adunya ah, usijnul mukminin. Dunia ini penjara bagi orang beriman. Berarti Ustaz eta kuma anu iman, soleh, gagah, kasep, gelis, ngaji pakai mobil pangmahalna, tap itu penjara. Karena di akhirat lebih baik daripada itu. Tapi bagaimana kalau orang kafir sare di trotoar, pagi ketemu makan, sore tiada, pagi makan, sore tiada, tetap surga. Karena di akhirat jauh lebih buruk bagi dia. Maka awas, cara memandangnya harus syariah. Jangan terjebak sehingga berburuk sangka kepada Allah, cemburu kepada hal yang tidak perlu dicemburui. Baik saeutik miliknya nu penting boga rizki, Tidak pernah boga fail fire tapi ngaji mah dijemput ku fail fire. Nya artinya ya ayah seundeungan gitu. Itu nu mayar pajakna, itu nu ngabengsinana orang mah tinggal diuk sayatik milik loba Rizki ya, mah loba milik sayatik rezeki jika tukang rental mobilna ratusan unit manehna rek make pakai grab gue yang ojek da kabeh keur dipake awas pabelit ya ya sementara semua akan diminta pertanggung jawaban jangan cemburu istidrod ini makanya harus dipahami termasuk yang di nggak yang disungkun gak disungkun istidrod teh dibiarkan terjebak dalam nikmat yang menjebak istidroj deh, jebakan nikmat yang menjebak mangga mamam kia istidroj mah tuh ini ada makanan misalkan misalkan ada makanan dawe misalkan opik makan pik opik tuh karena guna opi we tuh itu saya teh komen pik seepkeun we lemes tapi limus sampai kalau opik dek atuh guna, dangeun seepkeun we sakit ke dia nate oh si Ustad nyungkun tapi beda walaupun kasar nggak sih ada harte ya, atau nulain can bagian sadar dia hampur atau tuh ada hayang bedanya hati-hati cara menyampaikan bisa jadi hoak seperti benar tapi hoak mata diperbaiki ucapan teh nanti tema saya di Cimahi itu mulutmu harimaumu bahaya lisan tong nyebut hidung kanu hidung teh nyeri hateun ganti putih tua bodas kolot atau lada hari setik putih kotor sanes babi ya mas sapi penek sanes mancung pesek eh, sanes pesek mancung yang tertunda ya awas sekarang lagi di masalah ini kata-kata nih jadi perang komen perang caption ya jadi istijrod itu kalau kita melihat sosok yang sekitar kita dilimpahan rizki tapi karakternya ahli maksiat, jangan jealous, baik. Kalau ke disungkur. Cuma yang bahaya itu kita seperti itu enggak? Kita ibadah tara tapi lancar. Alhamdulillah, Ustaz. Saya mah tara kagoda kudu ngaji tapi lancar. Duit loba pangabutuh eueuh yang nanaon diijabah. Ingatkan dia sing sabar bising dibongohan ku Allah banyak selebritis yang lagi di atas lalu terkena kasus lalu terpermalukan keluarganya tak istijr. mata berbaik sangka allahu khairul lakum, apa kau rasakan tidak enak Allah sedang baik kepadamu biar kamu dekat dengan Allah Ai proyek Allah oh, menjadi jadi rajin ngaji ya innamal amalu binniyah Ketika sakit jadi ingat ke Allah. Fir'aun tahu nggak sakitnya seumur hidupnya? Nggak pernah sakit. Tapi sekali Allah sakiti. Tinggali korun. Hartanya Allah tenggelamkan. Tapi tiap orang yang menemukan harta di dalam tanah, harta naon ngarana. Ya, si korun masak Ngelobah hartanya di mana-mana, mangih naon wajitinu tanah. mangih harta korun. Mau tuh si korunnya beda zaman tapi Allah abadikan istilah itu supaya kita ingat jangan termasuk orang yang istijrod disungkun dibiarkan melimpah kenikmatan tapi tidak ternikmati kenikmatan itu kernaon coba dan nugeloge karungna loba pernah ningali nugelo membawa karung bukna rasta segala dipakai karungna loba dibongkar teh segala ayak sepion bubuk sisir potong silet Lampung boneka pecak celana budak bangke bangkong nunggus garing ayo usah nyawa mana data saya masuk meredahal ke tukang tugelo bere nasi padang manuhun ke ceurik berarti tegelo cokot karungna dibongkar teh bu segala aya jeng dibawa-bawa ulah ku batur teh oh amalna Awas ama orang dibuka di kuburan jika nuk itu dijen patung tepuguh wujud istijrot. Ringan ya, ATM ya hirup mah. Allah tempat mengadu, Allah tempat meminta, Allah tempat mau pas beban. Pas-pasan, pas butuh, pas ayah. Terkudu cemburu dengan kebenaran, apalagi kebenaran itu ada di orang kafir. Kernau. Nah ini kasus istri Ijrod, untuk lebih validnya, bisa dilihat di Quran surat Al-Qalam, boleh Al-Qurannya dibuka. Ini ada kisah keren banget. Orang-orang kaya yang licik, picik, pelit, Surat Al-Qalam ayat 17. Kasus Surat Al-Qalam cari atuh meniku Ustaz kabeh, Ustaz teh poho deui nyaho ada ketemu surat Al-Qalam ayat 17 Nun wal qalami wa ma yasturun yang awalnya itu ini di ayat 17. Inna bauna hum kama balawna ashabal jannah id aksamu ri rimunnaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka orang-orang musyrik Mekah. Jadi musyrik itu selingkuh hatinya. ke Allah oke, okay, tapi kanulain lain percaya. Dulu pernah dengar mitos pesugihan nggak orang Sunda bilang nyandu, eh, nyandung munjung jadi pengen kaya dengan cara cepat datangi guha temui siluman aon gitu tapi syaratnya harus menumbalkan siapapun saudaranya dulu mah bu ketemu duit di jalan teh siun karena mitosnya lagi seperti itu awas cina bising wadal pernah dengar kasus itu jadi mau dicokot ke buta puting datang nyokot duit eta mau sejajan ke mana nu didahar saya punya trik sendiri kalau ketemu duit di jalan waktu belum punya akidah seperti hari ini saya mah nyen pikir di lengkahan atau di jogedan kepas buta puting datang nagih mana nyokot duit di jalannya tadi naon atau mah buru joget buta ya Raun? Ndak dikutuk ti harita jadi ustad istihad atuh. Jogedan we, ke buta ge naon eta mah buru joget ye fotona videona. Gitu nya. Nah, ini sesungguhnya kalit kami telah mencoba musyrikin yang ke Allah oke okay, menta teh, tapi yakin juga ke yang lain, ke penggandaan uang, ke pesugihan. Hmm. Sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Ini masih berlaku kalau di kampung-kampung kalau mau memanen ngasih sesajian dulu, sesajen, ya. Lalu ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil di pagi hari, aduh alhamdulillah, eh subur eh isukan panen. Tapi nggak mau orang miskin terlibat dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin sampai peditna al bakilu aduhullah orang pelit musuh Allah. Dia merencanakan memanennya tidak siang hari, Orang ini subuh katanya. Ame orang miskin teu panen. Saking apa ini? Saking pelit. Jadi kalau ada orang kaya tapi karakternya pelit, istri istijro dia. Suatu ketika diambil tuh rezekina. Pertanyaannya, ibu resep kanu pelit? Mau resep balada berarti. Jenggelar nu pelit mah tinggal ibu. sebriji Kesed, pered, cangke, merepet, cap jahe, buntut kasiran, jama pedit, kumet, heserek merek, Wah loba ya 15 dihitung teh. Kurang kene tambahan. Terus si pedit kahuruan, jelema ngabring rek naon? Rek nolongan rek puas. Puas ya bongan pedit. Al-Bahilu Allah menyatakan peperangan kepada orang yang pedit. Nah ini kelompok yang di Al-Qalam ini diuji dengan kesuburan sampai hey, panena subuhul. Mereka tidak menyisihkan hak pakir miskin. Buktinya naon eta? Maka jadilah kebun itu Lalu kebun itu dimalap, diliputi malapetaka yang datang dari Robmu ketika mereka sedang tidur. Yang punya rencana mau memanen pagi, tidur pulas, isuk-isuk, maka jadilah kebun itu hitam seperti malam gelap gulita. Kena hama, nepi hama nanti poek menghitamkan kebun yang akan dipanen subuh nanti. Lalu mereka memanggil di pagi hari pergilah di waktu pagi ini kebun jika kamu hendak memetik buahnya puru nyubuh kan rek panen cepat pergi kalau akan memetik hasil menuai buah maka pergilah saling berbisik tetap pada kebona kesideng kusimut pada hari itu janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu ini indikasi seorang istijrod nggak mau orang ikut memakan bagian daripada amanah yang diamanahkan harta kepadanya dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin supaya tidak ikut, padahal mereka menolongnya. Pada muayanu benghar muayanu miskin. Ini tah maculma nama kanu miskin, tapi bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Poho jakatna. Berkatalah orang yang paling baik, ada yang soleh di tengah-tengah komunitas itu di antara mereka bukankah atau telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih ya lain kikituan subhanallah panen diberikan bagus hasil tanamannya apa yang terjadi karena tidak bertasbih maka mereka termasuk orang-orang yang jolim mereka mengucapkan maha suci Rob kami sungguhnya kami adalah orang-orang yang jolim karena merupakan hak harta lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lainnya seraya mencela gara-gara maneh gara-gara maneh itu kan biasa sengketa harta mah nu tadina friendly jadi pecah gara-gara masalah manajemen apalah bentuknya mah. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Offset. Mudah-mudahan Rob kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik dari itu. Sungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rob kita. Seperti itulah ajab dunia, e, sungguhnya ajab akhirat lebih besar dari mereka yang mereka ketahui. Kunten. Ketika ada pejabat korupsi, lalu dipenjara karena kedapatan sapu bersih. Pertanyaannya, ketika pejabat korupsi lalu dipenjara dan dihukum, berkurang nggak dosanya? Mau ada lain hukum Islam itu? Ya, dari zaman Islam berlaku masih pelaku dosa teh datang minta dihukumi artinya atas kesadaran pribadi dengan iman yang ada taubat contoh ada penjinah datang ke Rasul Rasul abdi jinah aslina asli ya Rasulullah ayah saksi te luka tuh dah rita teh culang cileng tangan saksi saksina ini hebatnya hukum Islam ayo orang mah ningali jinah malik tak dosa jinahna kamanena komosi itu menteri mah Rasul didatangi pelacur perempuan dalam keadaan hamil karena iman mereka jadi ya, jangan pesimis dengan dosa asal mau bertobat Allah ampuni datangi Rasul Rasul saya berjinah ayah saksi Oke, ya Rasul suka anu noong harita keur wena. Lama prosesnya terjadi investigasi sendiri. Ayah cina opatan kudu opat datang. Ini Rasul saksina asli ningali saeutik kayak Rasul ngomong lain saeutik loba ningali teu saeutik ningali ningali untuk ke hukum ningali. Oke, ada. Maka rajam ya Rasul, aku takut di akhirat. Ntar dulu, kamu lagi hamil. Lahirkan dulu, Singkat cerita lahir. Rasulullah ini anakku, aku udah lahir rajam kami minta gitu dihukumi karena yakin hidup ada hidup selamati, ada akhirat selanjutnya. Nggak mau disungkun, dibiarkan seperti tidak dihukumi, tapi di sana lebih parah. Lalu apa yang terjadi? Susui dulu. Lila rek dihukum teh. Ya. Sudah itu Rasul atas ageng terus dititipkan. Benar ya teh ridho dihukuman ke hukum Islam benar. Sampai Rasul bersabda setelah dia wafat dengan dirajam, kalaulah penduduk Madinah bertaubat, cukup dengan taubat seorang perempuan yang ikhlas ini. Keren ya? Ada Abdullah, karakter nanti juga Ustadz Epi bika sebelum karena Abdullah. Hamba Allah itu kan diurang ya oh, sok kayak hamba Allah. sok ngasihan proposal tulis saya sangaran hamba Allah hamba Allah pas diumumkan atur nuhun ya sumbangan masjid dari hamba Allah ya, nyaho teh hamba Allah teh gue gitu loh atau ya hamba Allah hamba gue gitu loh mana geus tong hamba Allahan ya ini Abdullah hamba Allah yang Rasul teh heureuy sampai Rasul sering tersenyum dengan kelakuan orang ini bukan tukang stand up komedi lah ya tapi ngoceh orangnya kadang seminggu di masjid tilu poe eueuh balik dari datang Rasul kemana wae Rasul tenggelan abdillah jilid aku hukumi aku naon aku meminum cikoho ya Rasulullah gawe atau dia diekeun cek Rasul tadi dia di, di iji dua tilu cek sahabat eh Rasul manuk itu gini sore deh Rasul seri deh ini deh oh deh datang kitu deh sampai ada sahabat komen terus Rasul lieur keluarga ti grup <laughs> Iwah yang yang saya suka jawaban nabinya itu loh. Eh, aku diutus untuk merahmati bukan untuk melaknat. Wa ma arsana kami rasulin illa rahmatan lil alamin. Bukan untuk mengajab. Dia cinta Allah dan rasulnya capican bisa ini kebijakan. Makanya dia datang minta dihukumi. Ayo orang masuk sulumputan. Maka yang disebut maksiat dalam Islam ketika mengerjakan suatu sambil sembunyi-sembunyi. Pertanyakan ke diri kita, banyak mengerjakan suatu sambil sembunyi-sembunyi enggak? -sembunyi bising kue il ya culang cilung. awas Allah Maha melihat Nah, kita diuji dengan penglihatan, dikayakan orang-orang kafir, ahli maksiat. Lalu kita jelas nggak mesti, itu istijrod. Lihat endingnya. Seperti kaum yang akan memanen sepertinya diberi pula sedikit, geus beak wahama. Mana kebunku? Mana kebunmu? Wah, gara-gara mana telat, mana no saling bersengketa. Padahal bukan itu masalahnya. Takut diikuti orang miskin terlibat di dalamnya. Jadi luas sekali makna istijrod itu. Jama'amalau wa'addadah. Menumpuk-numpuk alhaqumut takasur. Tapi ibadah pernah nggak? Sering. Ah, nggak perlu dilihat orang ah. Mendatangi Allah secara sengaja di sepertiga malam, lalu bersujud. Ya, Kurang mana teu bisa yang wae ciri ku jelema. Jam 2 pasang tongsis, geus wudu teh, pasang GoPro, strike, OTW tahajud, pret ah ci orang teh. Bari henteu tahajudna mah deui. Update hungkul. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga edan tuh. Berarti setiap rokaat, tiap ganti rokaat tiap nyun seta istijrod tete amanah ini akan menyesal jadi akhirat wakodimna ilama amilu min amalin wajahanahu haba mansuro nggak ada amalnya habis sudah malah cek alatnya minta saja pahala sama orang yang kau maksud dengan amalmu waktu di dunia nah yang kaciri ku jelema minta wae kasih itu Dan, niatnya juga bukan karena aku kalau itu pencemburu loh maka inamal amalu bin niat urusan orang melihat beda hmm, si ustaz tahajud wae nya enggeus anger we tahajud tong rubah ukur tahajud mitoha dehem nu tadi narek maca anas jadi maca surat toha dewasol Bismillahirrahmanirrahim mitoha. ayah mitoha ditukang nges nges lasut itu walaupun Qurannya bagus bacaannya rokaatnya lama istijrod lu bahaya istijro di masalah ibadah ibadahnya teh lila nangtung panjang bacaan teh tapi ya itu yang tahu dia ada hatinya karena apa ini kebanyak membaca Quran gagal di akhirat karena namanya istijrod bahaya istijrod dalam masalah ibadah nak kieu iya. sholat subuh dua wae hade umumun genep sholat subuhnya digenep kan edan tuh mas mas ka mas Sunah naon ya sholat subuh genep perokaan Jeung isuk, Eh nyetok. Nyetok kuota. <laughs> Meisuk jongjon. Kan orang mau membalik umroh kayak gitu nya. Orang mau membalik umroh kan arewe. Ah, Jadi dulu masjid, kedua ke masjid. Nah, tad ke masjid. Mana apa tuh sholat di Masjidil Haram pahalanya seberapa? Seratus ribu. Aing ke sholat sekali gitu Sok sudah Ramadan karena merasa dapat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfisah. Lebih baik daripada seribu bulan. Kalau Ramadan teh weh, tahajud, cara maca Quran. No, nah, ieu iya, salallahu kieu. saya kemarin menang Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Jadi mun pahala kurang nyokot we tidinya. nyada Allah teh tukang kiridit. Awas ah istijrod dalam masalah amal juga ya. Jadi intinya istri istijrod kesimpulannya adalah jangan terjebak dan cemburu ketika orang ahli maksiat tapi rezekinya dimudahkan. Hati-hati. Satu ketika Allah cabut secara serta merta mendadak dan dia kaget. Luas kangus nakut. Maka tidak sedikit orang ahli jina wafat di atas perut yang bukan istrinya. inamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung ujung nuresep ngusep mawat na jejer kebetot ku lauk ku eh lain yang siunan asli na sok matak perbanyak sujud perbanyak ruku bising istijrod nuresep biliar naka kacolok stik tobros nuresep ngorok mawat keur ngorong dan ngorongna kulinggis atuh di area kereta api tahu lah sampai kejadian ke disungkun wallah Ya kurang langgung itulah istijrod mah. Jadi indikasi istijrod orang ini krisis ingat ke Allah nanti jarang ingat jarang a ini ala dikrika jauh wa syukrika bersyukur jauh wa husni ibadatika memperbaiki ibadah tapi rezekinya dilancarkan hati-hati semua orang dapat jatah rezeki yang sama tapi hati-hati, Allah punya alamat yang berbeda. Rizki tak, rezeki kita tahu alamat kita di mana, tapi yang kita tidak tahu kenapa harus istiar kita tidak tahu alamat rezeki kita di mana. Maka dekati Allah sang pengatur rezeki. Lah Sayyidina Ali nyantai masalah rezeki mah. Kalau sesuatu yang sudah kita miliki lalu hilang di tengah-tengah kita, catat itu bukan milik kita. Kan pernah saya terangkan di sini. Balik ngaji, sopir balik konsumsi. Ya, buktinya ijabah doa di masjid Transma. Tadi masa saurahan Nah saya. Sadar nggak sih ini ada penampakan? saya cai jenggulan rizquhu min haitsu la yahtasib tapi geus ngaji aduh ngeunah ieu iya, hujan ngagebret si kopi jeung bala-bala bakat ku rusuh eta eh, di opi bala-bala lain bala-bala nu nepi biwir kagegea gret ieu iya lagrag dikepeskeun tungtungna aya beurit berarti rezeki cantang tuh ayam kucing di tukang ditigri kucing berarti rezeki cantang tuh digebuk ku anak urang nu panggedena he eta nu si ayah yeuh yah yeuh berarti rezeki kan kadang muter heula jadi ngerah tong ribu lah masalah rezeki mah. Jadi istidrot mengikis cara pandang yang salah terhadap cara mengatur Allah sehingga kita berburuk sangka. Awas jebakan Batman. Jadi istidrot itu jebakan ujian kenikmatan lalu kita tenggelam di dalamnya sampai kita melupakan siapa yang memberikannya. Kirang langkung gitulah. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Kembali ke MC silakan. Mana Johan? Kalau ada yang mau bertanya silakan. nggak ada miknya kemana MC nya ya kabur biar terdengar cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, eh, nama saya Mirzana uh, saya mau tanya posat uh, penyebab dari isi istidroj itu sendiri apa gitu. Uh, terus um, apakah uh, ada ada caranya supaya kita bisa udah di istidroj kemudian uh, bisa jadi sadar kemudian bisa jadi dalam kutip keluar harinya sadar istidroj kemudian hubungan isi istidroj dan ria itu apa? Hubungan isi istidroj dan ria. Oh ria beda tuh istijro jeng riama jelas beda istijro maku i riama ku r terus beda <laughs> si menara yang metelo apa penyebab istijro dia merasa bisa dia merasa pintar dia merasa cukup dia merasa benar dia merasa bersih dia masjid bunda ke orang wah dilancarkan atuh tiga Fir'aun aku bisa menghidupkan dan mematikan geruan dua anjel lemak nu jadi di TK nepi ka pae antep budak SD geseri aing gak bisa tapi karena kesombongan teh jadi penyebab istijrod mah kesombongan tadi apa indikasi seorang sombong lupa berasal dari mana dia diurus oleh siapa dia maka hati-hati kualo diberikan fasilitas maka di kehidupan keluarga pun sama kalau kita bersikap berbeda ke kakaknya mah sokolo hoyong nonon ya pengen tablet ya sok teteh beli tablet ayah beli puyer sok adina teh melong tapi yang sukses tuh adiknya yang jarang diperhatikan pas kakaknya diminta pertanggungjawaban karena ujian barunya adalah Android yang dibelinya Yana jadi lemot misalkan jadi penyebabnya satu orang ini terindikasi istijrod dia sudah kurang ibadahnya tidak ada perhatian kepada ilmu sok rasa pintar lah mun ku urang mana mun teu jeung urang nu urang nu urang nu urang urang nu saha kan Firaun gitu banget maka wafatnya teh cik mana Tuhan mengaku rob ana rabbukumul ala aku Tuhan alam teh mana kita ngojai kan teh bisa sampai banyak yang besar-besar dihinakan dengan hal-hal yang kecil seperti Abraha pasukan gajah itu kan dibalik dogna ku burung pipit Nah, itu istijrod. Jadi indikasinya seorang istijrod itu awas jangan ada kesombongan, merasa tidak ada campur tangan Allah ayo mah urang. Urang pinter karena diajar we eta istijrod. Seperti kita sembuh ketika sakit, kunaon pi? Eta mencret, cager, ngadahar ieu. Teu disebut Allah nama. Insya Allah tiap gering kobat eta. Tapi dia musrik ketika itu. Maka disyariahkan syariatnya dengan obat ini, tapi belum tentu tepat sih. Kan kebetulan saya waktu itu Dapat obat ini dengan izin Allah saya sembuh nah itu bahaya ketika kita berobat tersugesti ke dokter komo dokter nak kasep mah ka dokter yang mah cah disuntiknya kita cager ya udah kasep tuh. nah itu istri jerod ya terus tadi tenang hubungan ria dengan eh, istri jerod itu salah satu indikasinya ada ria nah tinggal di aing mata sholat ge nah mana sholat dekok karam sangsaranya hati-hati itu jebakan itu jadi ayat tadi falamana sumadukiro ya yang benghar mah kudu ibadah. Halalkan segala cara, cuman hati-hati. Tapi ada versi lain walau an ahlul qura kalaulah sebuah penduduk negeri aman wa taqau beriman dan bertakwa seperti ini nanti la fatahna alaihim sama dibukakan barokah. Barokah bukan kekayaannya berkahnya. Tidak disebut benda nama barokati minas sama iwal ardh. Tapi kalau mendustakan, wala in kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Aku hancurkan kali itu nak istijradai semua dari Allah tapi lupa kepada siapa yang memberi. Punten. Yang tahu karakteristik istijrad ayah di monyet. Mun kacagar alam pangandaran, monyet mah dibere suuk, tewa. Dibere permen, tewa. Dibere cau, kuk kuk kuk kuk. Dibere gorengan, ngek ngek ngek ngek ngek. Kanu merena, kuk, kuk, Tijrod. Segala diterima tapi kanu merek ngajebian. Kunu datan khosiin. Siga monyet mana mah cek Allah. Maka jadilah monyet yang sesungguhnya. Istijrod. Ya. Ada lagi? Eh apa lagi tadi teh? Istijrod. Oh terhindar dari istijrod. supaya nggak gitu lagi Supaya nggak? Supaya supaya bisa diselamatkan dari Oh taubat. Taubat sudah. Semua dari Allah kembalikan haknya kepada Allah. Karena ada teriakan orang di akhirat nanti mali mali hartaku hartaku kata Allah hartamu nggak ada kecuali apa yang sudah engkau keluarkan kau sedekahkan kau pakai sampai pakaian jadi usang lapuk makanan jadi kotoran dan nanti ada as-sujaul akro bagi yang hartanya banyak tapi tidak dikeluarkan nges bulet sirah orangnya teh jika anak konda mah anakna iya mah bapak konda bulet seng ngarobro di kuburan teh anna maluka anna la juga aku hartamu yang tidak kau sedekahkan di jalannya itu bisa ngomong di nges bulet bisa ngomong terpercaya pedih weti ti ayana itu ada bil kubri ada kubur bagaimana terhindar ya sudah tobat keluarkan hak hartanya ikhtiarnya pakai cara Allah jangan menghalangkan segala cara mending benghar mending berkah orang berkah pasti kaya tapi orang kaya belum tentu berkah kata lain orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin oke okay. ada lagi sok satu lagi lah ada lagi siap mau opik Assalamualaikum Kang Salam mau oh, tanya untuk uh, kajian ini kan jadi introspeksi buat kita semua ya. Muhasabah betul. Muhasabah diri. Nah, kalau kita melihat hal ini di diri orang, gimana kita uh, ngingetinnya gitu? Oke. Okay. Ini pertanyaan keren banget, sederhana tapi dalam. Awas sebagai anak hijrah ya, jangan judging, jangan judgement jangan punishment. Ketika ada teman kita yang belum berhijrah, termasuk kasus istri Jerod. saat kuma hukumna lamun aya baturan urang can salat nyakeun barudak hijrah eh mun aya baturan can salat kumaha neraka tan edan ngecos kieu mun aya baturan can salat tewak leungeunna hayu urang sok eta hukumna ketika kita melihat orang kaya tapi belum bisa beribadah itu ladang amal buat kita ingatkan tugas kita hanya mengingatkan bukan memaksakan mana eta istijrod bro paok sa kurang hartana tawurkan ke masjid ulah mamad pecian ulah ulah ulah Roro bin Hodan udah ingetin nah, keluarkan hak hartanya keluarkan karena begini lo ceritanya bising merasa dilancarkan tapi satu ketika kamu gigit jari karena Allah ambil dari penyakit kebongkaran post major dan lain sebagainya karena ada hak harta sok atau logika sederhana nama kita teh makan turui tapi nggak buang air buang air daik teh kamerkaan ngarana gagaro betungi kuat kaki sok daik nah, keluarkan nah bagaimana kalau melihat teman berkarakter seperti terindikasi istijrod ingatkan jangan dihukumi ingatkan lebihnya doakan ya Allah lindungi hak hartanya itu lebih arif saya pikir daripada di judgment wah mana mah ada orang sunu neraka mangeuna kana ciri noge Ya, jika orang kolot bahula salah menyampaikan informasi. Eh, solat sih anak raka. tiap ngadenge adan teh neraka wen kau bayang? Nah, solat Allah merindukanmu bedanya. Jadi sampaikan dengan arif dan bijaksana. Kasar kasur lemes limus. Lemes tapi nyakitin, kasar tapi ngenakin. Satu lagi lah witirkan dari Sister Said silakan. Kalau tidak ada balik dari ke brother Said silakan. Silakan Brother Said Nangtu Keren ini tema keren banget panitia juara. Jarang dibahas bab istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, uh, hubungan istirahat dengan ria. Nah, yang saya tanyakan uh, sekarang hubungan istizat dengan riba kan suka ada nih uh, pegawai bank yang udah jabatannya udah oke okay, gitu sementara dia uh, kepegawaian di bank itu ada hubungannya dengan riba kalau menjaga seperti itu gimana oke okay. ini sangat harus arif menjawabnya saya dulu kerjanya saya DKM dulu punten mbak DKM tapi lain DKM nu ayeuna, sekarang mah DKM Dewan Keluarga Masjid. Dulu saya DKM. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan lah. Untung saya sudah bertobat. Dulu saya gaji 15 juta. Kerja di sebuah pabrik washing, master wash. Jadi nyenan warna, gawena jeung celep gitu. Gawena 24 jam ngalembur, gede. Intensifnya gede karena ngalembur wae. Balik lain kak imah, braga. Berarti saya DKM diskotik karaoke masas naha duit gede teka bawa ka imah awas innallaha tayyibun layak balu ila tayyib kita kerja di tempat yang resmi bukan tempat riba kerja kerja aslina menjual keringat tapi kita saat itu nggak bisa sholat gara-gara targetnya nih kan sholat ah. salat pun menggugurkan teh nih anu kieu salat teh bismillah wala dolin digancangkeun lah pohon nama eta asli setruk nama 15 juta cash tapi awak jika bim-bim sleng kemong karena setiap hari dengan kimia panon jika nusok make buhuk gondrong ulin teh kalau tidak ada hidayah eh, nggak ada kita di sini Allah tuh baik banget dipilih balik kasih mamah teh anu cerita sebelumnya saya mah capek duit loba tapi hati resah epi teh ninggalkeun salat aspit ah, duit setan mah dimakan iblis katanya ukur punya setruk punya slip makan loba ngadahar gaji teu puguh mah mun setruk slip slip ke mau alright ya kita tidak bisa menjudgment ya dan semua ini fatwa yang fenomenal ini banyak pertanyaan ke saya juga Ustadz, bagaimana hukum bekerja di bank secara normatif nggak boleh, tapi kan ini darurat. Ada masakot, ada darurat. Ya kita mah jual keringat aja, tapi punya niat nggak keluar dari zona itu dengan nabung. menyarik di nyawanya jika hamster. Hamster makan 15 ribuan, dikasih bu. Lapar, keluar setik, nyokot wortel, asup deh. Berpikir entrepreneurship. Dakwah itu bukan mencaci, tapi memberi solusi. Sok, Ustaz, kumaha harus arif. Harus ada solusi. Nyanabung nabung wetina gaji hasil keringat lalu modal usaha. Banyak teman yang sudah sukses, bekas orang sukses di bank, tapi akhirnya harus dari nol lagi. Karena Allah nggak tidur, khawatirnya jadi jika nuknya gitu loh. Loba hitungan, loba milik, setik rizki, Nggak tadi teh orang mah bae setik milik nu penting lo baris rizki saya mah kalau pulang dari sini ya makan di kafe manapun taramaya cukup we satu kata kunci jazakallah khairan katsira eh teuing iya. aslina nanti saya kabung ya Allah fenomena apa ini versi on the spot Ternyata saya rendon Al-Quran Kang, jawabannya ada di surat At-Tahrim wa mayatakillah barang siapa bertakwa kepada Allah saya lagi belajar itu ya yaj'alahu makhraja seberat apapun Allah berikan jalan keluar wa mayatakillah barang siapa yang bertakwa kepada Allah min amri yusra Allah mudahkan urusannya urusan rizki rizquhu min haitsu la yahtasib aku datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka mestinya tanggal 31 kemarin saya umroh, tapi kan kita sering berdoa. Ya Allah, umrohkan orang tua yang belum berumroh. Diijabah, tah saya dimencretkeun bu Allah. Si bapak nu initna dasar rezeki bapak, senyum misalnya. Tapi bonusnya, saya umroh bersama cangcuter. Walaupun ke umroh mah temen make cangcut. <laughs> Eh kan ihram sumenang antepkeun we wiper mah cina bebas. Matak penting umroh teh sekali-kali ngasuh wiper. Kan ayah babaturan saya ke umroh Allah saya Alhamdulillah saat diberi kesempatan nyau nyau nyabak ajuar Anas ajuar Anas ajar Aswad Teuing nggak bisa ah sia kita mah bin Ali cukuran teh ya lain ajar Aswad ini memang dibiarkan nah, insya Allah kalau ada rezeki jadi Ramadan pertama tarawih pertama sahur pertama kita di haram nabunglah sejuta sapoe insya Allah ini ya alhamdulillah ada kamar hijrah baru uh, saya kemarin uh, eh, hamstek ya ada proyek apa cek cangcuter tadi start Epi sama cangcuter nyata umroh bocoran dikit lah umroh umroh backpacker bareng cangcuter jadi uh, eh, tarik jabrik goes to Madinah jadi baru shooting orang ya itu sajalah sudah tiga orang ya jadi harus bijaksana melihat itu ya kita sudah tahu hukumnya tapi ya kita harus memberi solusi, jangan menghakimi. Ya nabung aja, tapi nggak boleh lama-lama tenggelam di sana, bising tidak berkah. Jadi Jadinya capek, kita duitnya boga tapi gering wae. Terus Pak Majikan rungsing weh. Salaki jarang balik, ayo duit nama loba, kenaon coba. Mending pas-pasan, pas butuh, pas ada. Itu saja. Mudah-mudahan kita terlindung daripada terindikasi dari serum atau virus istijrod dan mari kita ambil solusi kod aflaha man tazakka. Beruntung orang-orang yang membersihkan diri. Wa qad khaba berugi orang-orang yang memperbanyak dosa. Bagaimana cara membersihkan diri? kod aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa Bal tu'sirunal hayata dunya. Jangan terjebak dengan urusan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Semua mainan di dunia mah sementara saja. Semua akan ditinggalkan, cinta apapun akan berpisah sesuka apapun akan berhenti ketika kita mati maka waspadai mudah-mudahan istijrod tidak menimpa diri setiap kita penutup biar tidak termasuk orang yang istijrod ini doa kekayaan Sayyidina Ali 75 kali kalau Jumat dia sahabat kita boleh lebih saya sekali semua sekali doa kekayaan yang juara Allahumma kfini Ya Allah cukupkan kepadaku pakai kaf ya Allahumma kfini Ya Allah cukupkan kepadaku bihalalika yang halal-halal saja dari sisimu wa an haramika jauhkan yang haram-haram dari sisi kami wagnini kayakan kami bifadlika dengan karuniamu aman siwaka bukan dari selain Allah bisa ngasih langsung kalau kita yakin Qulu qali hada wa astaghfirullahi wa lakum. rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kalau masih betah di masjid ini maghrib ada kajian bersama guru kita Ustaz Hanan Ataki. Jangan kemana-mana setelah hangout hangout berikut. Yang ulin hela maksud temun kesal mah. Kul qali hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.